Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lahu man yudlil falahadiyya lahu. ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالخشوع في صلاتنا واجعلنا يا ربنا من المحافظين عليها إنا نعوذ بك يا ربنا من ترك الصلاة واخسرنا يوم القيامة مع زمرة المصلين وإمامهم حبيبك سيد المرسلين سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا الطوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para orang tua kami hadirin hadirat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada Baru saja kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang semestinya lah kita harus mempunyai zikir yang rutin. Jangan sampai kita tidak punya zikir. Yang tidak punya wirid, wirid itu adalah zikir yang datang dari Nabi dan dirutini. Jadi kalau membaca zikir bukan kalau lagi suka-suka lalu berzikir akan tapi perlu rutin. Kemudian sebelum kita membaca hikmah atau Haikamnya Ibn Atta'il As-Sakandari yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekelumit tentang Rajab dan Isra Mi'raj karena kebetulan sekali Imam Ad-Daibai berbicara juga tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hari ke depan atau saat ini sudah mulai kita dengar di sana sini para perindu-perindu Nabi memeriahkan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mari kita juga pada kesempatan ini mencoba menyelami lagi lebih dalam lagi daripada maksud tujuan orang-orang merayakan perayaan Isra Mi'raj yang sesungguhnya yang dicari bukan sekedar gebiar akan tapi gebiar itu diadakan untuk mengingatkan Sebab kadang orang diingatkan dengan bahasa biasa tidak tergugah. Harus membuat bahasa yang berbeda. Dan bahasa itu bisa dengan isyarat. Maka kebir itu sendiri satu bahasa isyarat. Agar kita ingat bahwasanya di dalam kejadian Isra Mi'raj ini ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat agung, luar biasa. Sesuatu yang dahsyat dan amat agung, kejadiannya sendiri agung. Nabi Agung Nabi Muhammad diperjalankan oleh zat yang maha agung. Di dalam perjalanan agung yang tidak pernah mengalami perjalanan serupa kecuali Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan beliau menemukan hal-hal yang luar biasa dahsyat. Dan di saat beliau sampai ke atas langit ketujuh, beliau mendapatkan wahyu khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang isi wahyu tersebut adalah perintah untuk sholat. Harus kita pahami. Harus kita ketahui bahwa sholat itu sendiri istimewa. Satu amalan ibadah yang amat khusus antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita perhatikan ibadah yang lainnya, kita berpuasa masih bisa kita ngobrol dengan orang-orang yang ada di kiri kan kita. Waktu haji pun demikian. Syahadat hanya sekali seumur hidup. Bagi orang yang ingin masuk Islam. Dan nanti akan wajib lagi kita bersyahadat di saat kita melakukan sholat. Tapi di dalam sholat itu sendiri ternyata luar biasa. Amalan yang sangat agung. Dan begitu agung dan istimewanya. Waktu Allah mewajibkan sholat. Tidak pakai perantara. Zakat, puasa, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam tapi karena begitu pentingnya pesan yang namanya solat yang disebutkan oleh Allah dalam hadis Qudsi Al-ahdu baini wa baina abdi as solatu pengikat antara aku dengan hambaku adalah solat dan solat itu begitu pentingnya maka oleh Allah tidak melalui perantara selama ini adalah melalui perantara Sayyidina Jibril alaihissalam akan tapi langsung malaikat Jibril uh, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah ke satu tempat dan ternyata tempatnya pun istimewa. Bukan diwahyukan waktu di bumi. Kalau diwahyukan di bumi masih ada keserupaan dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Karena zakat puasa semuanya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di bumi. Tapi saat ini Nabi Muhammad dibawa ke atas langit ketujuh. Dan juga kalau seandainya pun wahyu solat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad langsung ke bumi dengan kalamullah Allah berfirman langsung didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi maka tidak ada kelebihannya Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Musa karena Nabi Musa juga pernah diajak bicara oleh Allah waktu di bumi maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad dibawa ke satu tempat yang sangat istimewa dan di tempat itu tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun mundur. Maka setelah Nabi Muhammad sampai di tempat tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang namanya sholat. As-sholah. Allah. Luar biasa. Jadi kalau digambarkan ringan, kalau kita menitipkan sesuatu yang berharga kepada seseorang, kita ingin memberikan kepada seseorang, kalau sesuatu yang sangat ringan mungkin kita bisa nitipkan kepada si saya berikan begitu saja. Tapi kalau barang berharga sekali, intan permata yang harganya miliaran, ya gak mungkin kita titipkan begitu saja. Tapi kita berikan langsung. Karena penting. Dan sholat pun demikian. Sholat amat penting. Pengikat antara hamba dengan Tuhannya. Maka langsung Allah panggil. Nabi Muhammad SAW dan diwahyukan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Dan ini yang kita fahami bahwa agungnya sholat. Begitu besarnya yang namanya sholat. Sehingga Isra' Mi'raj itu kita marakkan, kita buat gebyar Isra' Mi'raj, tujuannya adalah mengingatkan kita akan agungnya sholat. Dan jangan sampai ada di antara kita yang ogah-ogahan melakukan sholat. Orang munafik pun melakukan sholat, akan tapi wa idha qawmu ila sholati qawmu kusala. Kalau mereka berdiri melakukan sholat ogah-ogahan. Kalau seandainya bisa lari, lari. Cuman karena takut kalau lari dibilang orang kafir nanti dia. Maka ikut bersama Nabi. Sholat dengan Nabi. Tapi sholatnya itu bohongan. Sholatnya tubuh jasadnya bernama Nabi. Tapi hatinya di luar masjid. Nah sekarang kita perlu koreksi diri kita sendiri. Bagaimana di saat kita melakukan sholat. Kalau Nabi penyejuk hati Nabi adalah salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ah, kalau dalam keadaan susah gundah nunggu waktu salat dan berkata pada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, hibur aku dengan salat. Maksudnya, kapan waktu salat tiba lagi? Jadi bagi Nabi adalah solat kegembiraan dan bagi ahli iman pun hendaknya solat itu dijadikan hiburan karena saat itu dia lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat kepada Allah dengan salatnya. Jadi lo makna Isra Mi'raj, bukan sekedar gebiar, selamatan nyembelih kambing dan seterusnya, tidak ada makna yang dibawa. Tapi makna perayaan Isra Mi'raj maknanya menging, maknanya mengingatkan kepada hamba Allah akan begitu pentingnya yang namanya salat. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan solat luar biasa. Di dunia dihinakan. Kalau ada orang meninggalkan solat di dunia maka dia terhinakan tidak terhormat di dunia. Bahkan siapapun yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas-malasan, menurut madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia dianggap murtad. Terceraikan itu pasangan suami istri menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis Nabi Allah dubaini wa baina abdi as-salam wa man tarakaha faqad kafar ikatan antara aku dengan hambaku adalah solat yang meninggalkan solat kafir. Itu menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga kalau ada orang meninggalkan solat biarpun malas-malasan, menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal dipenggal lehernya dan dikubur di tempatnya. Orang-orang kafir tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin karena dianggap murtad. Dan menurut jumhur lama, masih dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau ada orang meninggalkan sholat, masih dianggap sebagai orang yang beriman tapi melakukan dosa yang sangat gede. Asalkan waktu meninggalkan sholat hanya malas-malasan. Bukan mengingkari wajibnya sholat. Tapi kalau ada orang berkata sholat sudah tidak wajib lagi bagiku kafir dia. Kafir. Siapapun dia, Biarpun dia bisa terbang di awang-awang, nggak ada wali yang mengatakan meninggalkan sholat boleh baginya. Kalau seandainya ada hamba Allah yang boleh meninggalkan sholat, maka Nabilah yang paling berhak untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Beliau sudah diampuni dosanya. Tapi Nabi sangat rajin melakukan sholat. Nanti ada hubungannya dengan hikmah yang akan kita baca. Jadi sholat wajib bagi siapapun. Maka kalau ada orang mengatakan sholat bagiku nggak wajib, maka hukumnya kafir. Dan nanti harus istitab. Istitab itu disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat diulang lagi, nggak mau tobat diulang lagi. Dan juga jangan digambarkan dalam Islam itu kejam. Kalau orang meninggalkan sholat dalam madhab kita Imam Syafi'i dengan malas-malasan, biarpun masih mengatakan sholat wajib, kenapa kamu tidak sholat malas? Maka itu hukumannya juga dipenggal lehernya. Cuman jangan digambarkan langsung dipenggal begitu, tidak. Disuruh tobat, didatangkan ke mahkamah hakim, di situ ada al-guju, di situ ada orang yang memberikan hukuman. Kemudian hakim berkata, Pak, sholat. Kalau tidak mau, sholat Pak. Kalau misalnya tidak mau, suruh sholat lagi. Akhirnya Al-Ghazali suruh angkat pedangnya di atas lehernya. Pak, masih mau sholat atau masih meninggalkan sholat? Coba. Nah, gila. Kalau berarti kalau orang masih mengatakan, saya tidak mau sholat, berarti kan nekat. Ya. Lah kok dipaksa? Karena kamu sudah masuk Islam. Kalau orang kafir, orang Nasrani tidak dipaksa untuk sholat. Tapi kamu sudah berikrar menjadi ahli iman, Islam punya kewajiban sholat. Dan hukuman ini sebetulnya untuk menyelamatkan dia. Diancam kalau kau masih meninggalkan sholat akan dibenggal lehermu. Ketakutan dia. Ya sudah aku mau sholat. Akhirnya setelah itu dia mau melakukan sholat. Berkumpul dengan orang-orang baik. Setelah itu berkumpul dengan orang baik ada perubahan di dalam hatinya. Sholat lagi. Kalau tidak sholat nanti dipenggal saya. Kumpul di masjid. Ketemu orang baik. Dengar pengajian. Berubah. Berubah nanti akhirnya. Lah akhirnya apa? Selamatlah orang itu masuk surga. Jadi pedang itu bukan menghantarkan neraka. Pedang itu hanya untuk menghentikan dia agar tidak masuk neraka. Bukan langsung dipenggalkan begitu. Tidak. Dan menurut mazhab Imam Ahmad, kalau seorang istri mempunyai suami yang tidak sholat, maka itu langsung terceraikan. Na'udzubillah. Ngeri. Kalau kita punya pasangan yang tidak sholat, menurut matab Imam Ahmad Ibn Hanbal, menurut matab Imam Syafi'i, khidmah kita kepada orang yang tidak sholat hukumnya dosa. Karena orang tidak sholat kurang ajar, orang tidak terhormat, hendaknya dipenggal lehernya. Alangkah ruginya jika seorang istri melayani suami yang tidak sholat. Menanakkan nasi, mencucikan baju suami yang tidak sholat. Dipikir dengan itu semua ia mendapatkan pahala. Tapi yang didapat adalah justru siksa. Begitu sebaliknya seorang suami yang kerja keras meres keringat banting tulang cari duit untuk istrinya yang tidak sholat bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya kalau kita beri kamu harus sholat. Harus ada undang-undang di rumah itu. Harus ada undang-undang di rumah. Seorang istri itu sebetulnya dia punya sifat itu watak karakter itu patuh aslinya. Dibeli oleh Allah kelembutan hati dan sebagainya. Ada tidak seorang istri yang sudah punya anak dua, kemudian dipukuli sama suami, ternyata masih tidak mau dicerai. Atau suaminya nggak bener masih tidak mau dicerai. Alasannya apa? Mikir ah, anak, nggak ada yang ngasih ma, makan. Ada atau tidak? Ada. Kenapa seorang suami? Ini seorang istri itu hanya takut makan saja kadang-kadang rela suaminya tidak sholat. Jadi suaminya tidak sholat, nanti kalau dia ribut, nanti kalau pisah, nanti siapa yang ngasih ma makan. Tapi sebaliknya kenapa kok suami takut? Kalau istri yang tidak sholat katakan, kalau kau tidak sholat, kau pergi. Kenapa? Sholat adalah untuk menyelamatkan rumah kita agar malaikat rahmat tidak pergi dari rumah ini. Kira-kira istri ngomong apa? Ya kalau sampai aku tidak sholat, cerai, bingung anak saya bagaimana nanti? Mikir. Kemudian kalau seolah seorang istri sholat sanjung, dia adalah ahli, ahli surga yang ada di rumah ini. merah soleha, istri soleha. Indah, kemesraan akan terwujud. Cuma kadang-kadang seorang suami itu membiarkan. Membiarkan. Padahal istrinya itu sangat mudah diatur. Karena istri itu punya watak, aslinya watak patuh. Kalau sudah tidak patuh, kayaknya bukan istri lagi dia. Dan seorang suami itu memberi contoh imam. Kalau sudah tidak bisa ngatur, kayaknya bukan suami lagi dia. Ini loh keindahan antara kepatuhan dengan seorang imam itu klop. Nah kalau semuanya jadi imam meranten. Allah atur begitu. Bukan diktator, bukan ngatur. Sebab sholat itu untuk keselamatan dia. Ada pun masalah pengabdian malah lain. Misalnya menanak nasi suami ya bolehlah, lah, nggak apa-apa. Cuci baju juga boleh. Ini urusan ibadah kepada Allah. Cuman kadang ada seorang suami ketakutan nyuruh istrinya sholat. Bahkan kadang-kadang alasannya apa? Kalau istri saya saya harus sholat ngambek-ngambek mau pulang ke rumah ibunya. Terus kenapa kalau pulang ke ibunya? Kasihan anak saya. Lah kalau anakmu dididik oleh ibu yang tidak sholat, anakmu bakal tidak sholat masuk neraka tambahan. Begitu sebaliknya kadang seorang suami melihat suaminya tidak sholat, ternyata masih ogah-ogahan bisa memberikan ketegasan. Tidak abang. Yang mengikat antara aku dengan kau adalah Allah. Kalau kamu tidak sholat, kelihatannya ceritanya akan segera berakhir suamiku. Kalau masalah cinta-cinta, asalkan kamu sholat. Kalau kamu tidak sholat, tidak ada cinta setelah hari ini. Mikir ya. Kalau dia sudah tidak takut lagi, memang bukan orang baik. Untuk apa kita harus bersama orang yang tidak baik? Maka ini harus kita hadirkan di rumah kita sholat. Jangan sampai ada di rumah kita satu orang pun meninggalkan sholat. Dan memang hukum sholat kelihatannya keras, tapi sebetulnya keindahan di situ. Kalau sudah orang tidak takut kepada Allah, wahai istri yang solehah. Kalau seandainya ada istri soleha mempunyai suami yang tidak takut kepada Allah, apa yang bisa dilakukan di luar? Orang tidak takut kepada Allah, bisa melakukan apa saja di luar. Mencuri pun tidak takut, karena tidak takut kepada Allah. Berzina pun tidak takut, karena dia tidak takut kepada Allah. Paling pun kalau seandainya takut-takut ketahuan orang. Maka bisa saja pergi ke tempat yang jauh di sana. Lalu melakukan keharaman. Karena suaminya tidak takut kepada Allah. Istri yang tidak takut kepada Allah pun mengerikan dia. Berkhianat sangat mudah baginya. Paling banter kesetiaannya adalah di saat suamiku tahu dan melihatku. Kalau tidak terserah mau apa saja aku. Karena kepada Allah pun dia sudah tidak merasa dilihat oleh Allah dan sangat rugi. Kalau berumah tangga tidak sama-sama orang yang takut kepada Allah. Maka didiklah anakmu, istrimu, keluargamu untuk takut kepada Allah. Dan sholat adalah madrasah. Sholat itu sendiri pendidikan. Orang yang sholat itu membiasakan diri ingat Allah. Bahasanya aku dilihat oleh Allah. Hubungan dengan Allah. Maka dari itu yang meninggalkan sholat hukumannya besar. Berat. Awas, jangan main-main urusan sholat. Seorang ibu melihat anaknya tidak lulus sekolah mungkin marah kadang. Gara-gara naik mobil, mobilnya nyerempet, marahnya nggak selesai-selesai. Tapi giliran anaknya tidak sholat masih tenang. Kayaknya ibunya daftar neraka terlebih dahulu sebelum anaknya. Allah. Kenapa tidak ada undang-undang? Anak takut tidak dikasih duit anak itu. Takut tidak disekolahkan. Nah, kamu tidak sholat meminta duit. Duit siapa? Tidak ada. Mau kuliah? Kuliah kemana nak? Duit abah untuk anak abah yang sholat. Duit umi untuk anak umi yang sholat. Yang takut kepada Allah kalau tidak. Tidak. Urusan kebenaran harus seperti ini. Ketegasan. Dia akan terbiasa. Ada rasa takut. Mula-mula takut kepada orang tuanya. Akan tapi semakin terbiasa. Maka dengan melakukan pendidikan-pendidikan semacam ini. Akan terasa sejuk hatinya. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Sementara kalau orang sudah meninggalkan sholat sekali. Keras hatinya. Gelap hatinya. Setelah itu dinasihati sama ibunya membangkang. Apalagi besok ketambahan mukaddimah zina. Mabuk segala macam. Anak setan bapaknya di neraka dulu sebelum anaknya. Ini pendidikan salat. Dan begitu pentingnya yang namanya salat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad. Hingga Nabi Muhammad di saat sebelum wafat beliau berpesan. As-salatu, as-salatu, as-salatu, salat, salat, salat. Dan yang namanya solat itu adalah sangat mudah dan ringan. Wahai ahli iman. Solat itu sangat gampang, mudah dan ringan. Maka kita perlu menghadirkan fikih ringan tentang solat. Jangan dipersulit orang di dalam melakukan solat. Wahai para ustadz, jangan dibikin orang susah gara-gara ilmu was-wasmu. Ini ustadz was-was yang suka ngerusak. Orang solat jadi males nih. Makanya kita itu ikut manhajnya Imam Ghazali. Imam Ghazali paling marah kalau lihat orang was-was. Wudhu saja kok repot banget, udah kebiar kebiar, kebiar. Wudhu segelas air, segenggam air sudah cukup. Sekali sudah sah. Jangankan dua tangan, sebelah tangan saja ini air menggenang di sini, sah wajahnya. Orang was-was bak, jur. Keluar dari mau sholat apa dia? Ini loh orang model-model begini. Ada ini was-was, was-was, was-was. Jalan di lantai jinjit. Pakai sandal. Jangan dibikin waswas, jangan diganggu orang awam itu. Ini sederhanakan semuanya. Najis itu sangat jelas air kencing. Air kencing di mana tempatnya? Di WC, di toilet. Tidak ada sih. Di lantai-lantai tidak ada sih. Jangan suka waswas ya. Maka ini ilmu insya Allah akan kami hadirkan dalam rangka menegaskan sholat. Itu dalam silsilah berikutnya, tiga ke depan. Agar kita ringan melakukan sholat. Jadi jangan sampai kita terkena was-was. Niat pun sangat gampang, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku niat sholat subuh dua rakaat, ya Allah. Allah Akbar. Niat maksud dalam hati ini loh, aku niat sholat subuh dua rakaat selesai. Allah Akbar. Sholat subuh wajib kan? Aku niat sholat subuh yang wajib karena Allah. Allah. Allahu Akbar. urusan kebersihan suci. Jangan dibikin susah. Lantai rumahmu adalah suci semuanya. Selagi tidak pernah dikencingi oleh anakmu dan terlihat oleh matamu. Kalau anda masuk rumah baru yang anda beli, nggak usah dipel, nggak apa-apa. Nggak usah dipel, nggak apa-apa. Tapi nanti najis. Nah ini penyakit was-was. Najis apa? Kena kencing. Siapa yang kencing di situ? Siapa yuk? Jin. Tidak ada, ini perlu kita membiasakan. Makanya kalau kita masuk tempat asalkan reng, nanti tempatnya orang gak usah tanya, ini suci enggak? Ini kurang ajar namanya ini. Rupanya orang sudah mau sholat di mana saja, kalau ternyata di kamarnya tidak ada musolanya, sholat di lantai sini, lantai situ. Allah Akbar selesai. Nggak usah pakai sajadah. Bikin was-was lagi nanti sajadah itu. Ada sebagian ngasih sajadah. Maka kenapa harus pakai sajadah? Takut najis, ya. Takut najis. Ada kalimat fikih takut najis? Barang itu najis dan tidak najis. Gak ada takut najis. Kalau takut najis penyakit was-was. Takut najis. Kok ada takut najis? Gak ada takut najis. Sekarang tak najis atau enggak? Uh, eh, ah, ini namanya was-was. Bilang enggak najis. Buang saja tahnya. Kita sholat di situ selesai. Kita perlu menyederhanakan sholat itu. Jangan sampai sholat jadi berat, berat, berat. Ini urusan najis hari ini insya Allah. Berikutnya, bagaimana melakukan sholat. Sangat mudah. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Di tengah sawah, lumpur tidak najis. Bau jerami tidak najis. Lumpur bau jerami. Salat Allahu Akbar. Selesai. Jangan mudah was-was. Uduk sangat gampang. Uduk dikira-kira wajah terkena semuanya. Tangan sampai sini. Rambut satu dalam adab syafi'i sudah kalau ibu-ibu nggak usah buka kerudung, cukup saja. Buka kerudung masalah maksiat nanti depan laki-laki. Cukup rambut, tangan basah masukkan. Eh, selesai. Kaki, berarti segelas air kemasan itu cukup untuk mak wudhu. Jangan repot-repot. Kalau dicontohkan jauh segelas air kemasan, segenggam wajah. Misalnya kita termasuk orang pelit urusan air. Atau memang kita menemukan di tempat nggak ada air kecuali segelas air. Segelas air dipakai wudhu bisa segenggam. Cukup. Segenggam buat segenggam rambut kemericik kecil di kaki selesai. Jadi nggak ada susah lagi. Kalau nanti masih ragu, wajib praktek di rumah seperti itu. Wajib praktek agar ngerti ilmunya yang gampang. Coba praktekkan, kita hanya segenggam air. Apalagi di atas kendaraan dan sebagainya, biasanya oh, bekal minumnya saja berapa gelas gitu kan. Satu gelas buat untuk wudhu boleh. Ini adalah penuh kemudahan-kemudahan. Nanti insya Allah harus praktekkan ini wudhu yang gampang. Kadang-kadang keran kemericik kita saya katanya nggak bisa wudhu. Padahal masih ngalik kemericik. Aduh habis gak ada air. Gak sholat gak. Wudhu. Segenggam. Selesai. Wajibnya sekali, sunnah tiga kali. Itu urusan wudhu. Urusan wudhu sangat gampang. Jangan bikin susah. Wudhu. Dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah masalah aurat. Gampang yang menutup aurat. Karena ini pengajian-pengajian hikam sebetulnya. Hanya kami ingin mengukuhkan kembali tentang sholat. Cuman sholat yang agung itu kalau tidak dibaringin dengan ilmu. Ternyata bagi sebagian orang juga menjadi berat. Sehingga banyak orang meninggalkan sholat ternyata bukan karena mereka ingin meninggalkan sholat. Dan ini ciri ahli iman insya Allah. Di pasar sana banyak orang meninggalkan sholat. Di pantai sana banyak orang meninggalkan sholat. Ternyata mereka meninggalkan sholat bukan karena nantang Allah. Tapi ternyata karena mereka tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Ini loh yang harus dihadirkan. Ilmu sholat sangat gampang. Cuman gara-gara dihadirkan oleh sebagian ustaz. Belit-belit, merubah begitu. Akhirnya sudahlah susah. nggak sholat akhirnya. Insya Allah silsilah kita mukaddimah. Hikmah insya Allah. Kita akan hadirkan bagaimana melakukan sholat sangat gampang insyaAllah sampai pertemuan yang akan datang. Dan jangan sampai tidak masuk insyaAllah untuk memberikan pendidikan kepada ibu-ibu sepuh di rumah kita. Kakek nenek kita yang sepuh. Atau orang yang punya kesibukan macam-macam. Sholat ternyata sangat gampang. Di pinggir jalan sana juga sah kok. Nggak usah pakai sajadah. Di pasar. Di pasar di kain kain-kain. wa Akbar. Nah, kalau ada, ada pembeli gimana? Tulisi masih sholat. Pembeli masalah kagum, Masya Allah. Ini kalau orang sholat, insya Allah amanat. Kan? Niatnya karena Allah, tapi punya nilai promosi juga nih. Tapi bukan nilai promosinya toh yang dicari, bukan karena Allah lagi ini. Coba kalau di pasar ada ibu melakukan sholat, Masya Allah. Ini ibu melakukan sholat. Allah. Kan indah. Karena Allah tentunya. Setelah karena Allah, orang akan melihat ini orang baik dan sebagainya. Mengundang kemudahan dalam urusan berdagang nanti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik insya Allah nanti akan kami hadirkan kemudahan-kemudahan di dalam kita melakukan sholat. Dan harus kita punya ilmu itu. Kalau tidak, kita sendiri sholat berat sekali. Termasuk nanti sholat-sholat sunnah yang harus kita lakukan. Jangan lupa diingatkan. Insya Allah kita akan benahi sholat kita di bulan Rajab ini. Sholat kita sampai benar sampai khusuk, gampang, enteng, ringan. Nggak ada yang kesusahan nanti. Dijamin nggak repot deh. Kalau ada yang merepotkan dalam sholat, itu yang salah gurunya. Nah, kami selalu mengingatkan, kalau gurunya salah, sholat itu repot. Sampai kita menemukan orang takbir saja baik berkabil. Ya Allah. Mulai lugu. Ngapain itu? Dari mana ilmunya itu? Um, um. Ubar ini menyakitkan. si anak. Apa salah Allah? Kenapa mas? Kalau menemukan orang begitu, jangan ngambil ilmu fikih darinya. Ketularan pasti. Muridnya ketularan. Gurunya was-was, kita pernah masuk satu masjid, satu pondok pesantren. Semoga Allah mengampuni gurunya. Kita di belakang, kami waktu itu dengan sahabat kami, Habib Abdul Qadir Al-Ali. Terus ada sahabat kami, diajak ke satu tempat. Sholat. Ada yang diulang lagi. Bss. Baca bismillah. Tak pikir pip lama ini, ya tunggu dulu. Setelah lu ngomong bismillah, waduh, semuanya anaknya, muridnya tenang bis, bis, bis, bis, bis. Innalillah. Subhanallah, semoga Allah amin. Akhirnya suasananya dari enggak karu-karuan. Baca Fatihah kayak kebenet sekali. Diulang-ulang, mau bismillah ini, bismillahnya belum niat lah ya. Niat sebelum niat bis aduh ya Allah. Ini yang akan orang. Jadi orang sholat saja mau bismillah saja berapa menit. Mikir, akhirnya apa? Nanti saya sholat kelamaan toko saya biar bubar, mending gak usah sholat. Jadi kita perlu ringankan semuanya, awas jangan kena was-was, kata Imam Ghazali bukan kata saya. Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang kena was-was dalam sholat dan wudhu, apalagi akidah, was-was wudhu, maka dia adalah orang bodoh, orang dungu, orang goblok, orang tolol. Kata Imam Ghazali, bukan saya ngomong, ablah jahilun bitihnih ahmak, ablah, bahlul. Bahlul. Ahmad eh, ialah Imam Ghazali. Dan setiap Imam Ghazali masuk was-was-was dia ada tambahannya. Kelihatannya beliau diuji dengan orang was-was di kiri kanannya. Jahilun bidinihi, dia ada lekillati fikihi, bagian mata, Enggak ngerti fikih. Biarpun katanya ahli fikih jago bahtul masail kok was-was, dia adalah tidak ngerti fikih. Sudah selesai. Baik ini saja insyaallah. Nanti insya Allah ibu, bapak, silsilah kemudian dalam melakukan sholat akan kami hadirkan pada pertemuan berikutnya. Agar sampai di rumah, kita nanti bisa meringankan sholat untuk anak-anak kita, pembantu kita. Nah, bengkel ada uli, uli tidak najis, sholat saja dengan penuh uli. Ini bengkel ini banyak yang tidak sholat, gara-gara dipikir uli itu Uli tidak menghalangi, pakai uli wudhu lah. Uli, uli itu kayaknya air gak masuk, dia, dianggap masuk itu. Selesai. Kecuali kelerak apa kelerak itu? Kelerak itu bahasa mana itu? Uh, yang beku itu oh, nempel di sini baru tidak bisa masuk air. Insya Allah nanti akan kami hadirkan satu demi satu urusan sholat. Yang penting sholat itu harus mudah. Sehingga dengan kemudahan di dalam sholat memudahkan kita khusuk. Dan tidak usah panjang-panjang dalam sholat. Kecuali kita sholat sendiri. Apalagi sholat berjamaah. Itu begitu indahnya Nabi mengajarkan. Ringankan orang untuk sholat. Bahkan di saat kamu menjadi imam dalam sholat pun jangan diperpanjang. Ringankan lagi. Sayyidina Mu'ad bin Jabal baca sholat kepanjangan. Nabi marah kunu fattanan ya Mu'ad. Kamu, kau akan menjadi ahli fitnah Mu'ad. Kalau pengen sholat panjang nanti sholat sunnah sendiri di kamar. Dua jam, tiga jam terserah. Kalau jadi imam di masjid. Itu ya jangan lama-lama. Karena orang pengen buka toko lagi tuh. Ya insyaAllah. Baik al-hikmatu thaniyatu wa thamanuna ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-182. Qala Ibn Atha'illah asakan dari rahimahullahu taala, Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharina amin ila anqal. Ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayati muridin. wal awwalu halus salikina والثاني حال أرباب المكينة والمحققين Orang yang menampakkan dirinya Orang yang menapakkan kakinya. Di tempat kemuliaannya para guru-guru pembimbing, ustadz, juru dakwah. Para solihin. Mereka punya ibarat ungkapan-ungkapan. Pada pertemuan yang lalu kita diberi penjelasan oleh oleh Ibn Atta'ilah Sekandari. hendaknya ungkapan yang disampaikan oleh seorang juru dai itu merupakan pancaran dari apa yang ada di dalam hati. Sehingga berangkat dari tanwir ketulusan di dalam hati, maka nanti akan hasolat takdir maka ungkapannya akan mudah diterima oleh orang. Kalau hatinya belum ditata dengan ketulusan, maka takbir itu menjadi susah, ungkapan. Tapi begitu sebaliknya, orang yang hatinya sudah kenal Allah, hatinya kenal Allah dengan sesungguhnya, maka tanwir, menyala hati. Sehingga di saat keluar ungkapan, biarpun bahasanya bahasa sederhana, itu bisa punya pengaruh kepada umat. Sampai dikisahkan para guru mulia Habib Umar, Habib Ali dikisahkan bahasanya seramah di di Amerika sana. Ibu yang mendengar itu tidak mengerti bahasa Arab. Ini ada di video kan dan seterusnya. Ibu-ibu sepuh dan ibu-ibu pakai gundul karena memang orang kafir. Tidak mengerti bahasa Arab. Akan tapi mendengar ungkapannya tiba-tiba menangis. Dan setelah itu berbondong-bondong pengen ngikut. Kalau bahasa kita adalah masuk Islam. Sampai ada di talqin la ilaha illallah. Lucu. Artinya apa? Karena ketulusnya mereka yang mengungkapkan mudah. Dan dahulu para wali waliullah, para wali-wali kekasih Allah yang hijrah dari Hadramut ke Gujarat lalu masuk ke Indonesia, mereka tidak begitu faham tentang bahasa Indonesia. Barangkali kalau kita dengar ceramahnya mungkin bahasanya bahasa belepotan. Akan tapi karena ketulusan hati mereka ternyata mudah membawa umat. Sampai hari ini pun kita buah daripada perjuangan mereka. Jadi ini. Kemudian setelah itu dilanjut oleh Ibn Atta'ilah Sakandari. Para orang-orang mulia itu punya ibarat ungkapan. Kadang ungkapan mereka itu li faidani wujdin luapan makna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat mempunyai nilai qasdil hidayah untuk memberikan hidayah kepada muridin, murid-murid atau orang-orang yang menuntut ilmu. Fal awal halus salikin. Jadi ada dua model kelompok orang menuju kepada Allah. Yang pertama adalah salik. Salik itu martabat. Nanti kalau muhakkik al-arif martabat paling tinggi lagi. As-salik adalah orang yang menuju kepada Allah dengan mujahadah, menjauhi kemaksiatan, memperbanyak zikir, puasa dan seterusnya, ingin kenal Allah terus. Pengen dirindukan kepada solat hingga sampai suatu ketika muncul di dalam yang makna kerinduan dan kecintaan kepada Allah, tapi dia masih marhalah salik. Pemula. Asalik salik itu pemula. Tiba-tiba luapan cintanya itu menjadikan mereka punya ungkapan yang seolah-olah tidak diizinkan seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Ungkapannya kadang-kadang seolah-olah keluar dari syariat. Akan tapi ungkapan itu li faidani wujdin karena luapan dari makna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luapan kecintaan. Sampai ada suatu ketika seorang hamba yang tapi ini martabat ya. Ada dikisahkan suatu ketika ada Ibn Atha'il As-Sakandari juga mengkisahkan beliau yang punya hikam ini. Ada seorang namanya Semnun. Semnun itu seorang yang betul-betul mujahadah, ahli ibadah. Sangking begitu gandrung atau hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Sampai suatu ketika ia mengulang-ulang syair yang ia senandungkan. Dan syair itu berbunyi, Walaysa li fisiwaka haddun, Fakaifa masyi'ta fakhtabirni. Ya Allah. Ya Allah. Ibaratnya begini ngomong, kerinduanku surga, surga ya Allah. Yang penting surga, ya Allah selamat nanti di akhirat ya Allah. Mungkin bahasanya, kalau di dunia mah terserah ya Allah, mau jadikan larat kayak ini, yang penting saya masuk surga. Saking rindunya surga Allah Subhanahu wa taala. Terserah ya Allah di dunia kau jadikan apa saja, kau uji apa saja terserah ya Allah. Nah ini. Nah ungkapan ini bagaimana ini? Dan mungkin orang ngomong begini dengan sudah, Masya Allah, yakin yang kepada surga, sampai ngomong, terserah ya Allah di dunia ini, masih ada melarat, terserah sakit, terserah ini, yang penting saya masuk sur, surga. Bahkan mungkin ngentengin, Paling sakit cuma 80 tahun, 70 tahun. Yang penting masuk surga, ya Allah, surga, Allah, Allah, Allah. Begitu. Tak tahunya betul orang tersebut dikasih oleh Allah sakit. Susah buang air. Di saat buang air sakit. Rupanya dalam keadaan sakit pun dia masih mengatakan, Ya Allah, aku tak apa-apa dengan sakit begini, Ya Allah. Ujian apapun, Insya Allah saya, saya, saya terima, Ya Allah. Tambah sakit orang itu. Akhirnya apa? Dia sadar bahasanya. Tidak semestinya dia berdoa semacam itu. Akhirnya apa? Sakitnya semakin parah, semakin parah. Dia masih kuat iman. Akhirnya kalau ketemu anak kecil, dia ngomong, Ud'ullah li'ammikumul kadzab. Minta Allah kepada Allah untuk pamanmu itu kadzab. Dulu pernah minta diuji, waktu diuji masih ngomong sakit, sakit, sakit, sakit. Artinya apa? Waktu beliau mengungkapkan semacam itu tuh hal keadaan betul-betul rindu luapan cinta kepada Allah sampai dia ngomong terserah ya Allah di dunia mau apa apakan saja yang penting aku nanti selamat masuk surga nah kalimat ini seolah benar akan tapi kalimat syar'i kalimatnya orang ahli tahqiq tidak semacam itu ahli tahqiq tidak pernah dikuasai oleh cintanya sampai ngomong itu kayak ngelantur memangnya sakit itu gampang tuh bisa saja orang kena sakit tidak kuat, lalu iman kesabarannya hilang. Makanya Nabi Muhammad mengajari untuk kita minta kesehatan. Allah menyasakal afiyata. Allah ja'alku asqalka afal afiyah wal mu'afatad daimah fi ya dunia Nabi mengajari, ya Allah berikan kepada aku kesehatan. Makanya kalau ngomong itu yang benar. Surga iya, akan tapi di dunia kamu masih punya anak. Misalnya ya Allah, jadi wajar sekali kalau kita ngomong ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Setelah itu masuk surga agar aku bisa melihat anak-anakku nih. Saya dia ngomong ya Allah aku mati sekarang pun tidak apa-apa yang penting surga lah anakmu gimana kan gitu ya. <laughs> jadi kita perlu ya nih ahli takik. Kalau ngomong tuh yang baik begitu loh. Biarpun omonganmu benar karena begitu terpesonanya engkau dengan berita surga, saya ngomong ya Allah hari ini pun tidak apa-apa ya Allah masuk surga mati ya Allah. Bener nih. Tidak <laughs> apa-apa. Akan tapi kita punya anak yang kita tinggal. Dan Makanya kalau ngomong itu yang baik. Bahasa yang baik. Ya Allah. Seandainya dia ngomong itu. Ya Allah. Tidak ada bagiku kecuali engkau ya Allah. Maka berikan kami, jadikan kami di dunia hamba yang kau cintai ya Allah dengan karuniamu. Aneh enak. Kalau dengan ujian berat. Sampai sebagian mengatakan, Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan, Ya Allah, agar kami bisa bersyukur. Dan jangan kau uji kami, takut kami tidak mampu. Jangan nantang. Hebat benar nantang. Ya Allah, kau uji apapun ya Allah. <laughs> Makanya ngomong yang benar. Harapan, harapan ya. Eh, tapi ini, makanya diajari. Kalau salikin itu sering dikuasai oleh kecintaan kepada Allah sampai ngomong ngelantur. Sehingga dalam dalam dia tasawuf ada satu satohat. Ada omongan-omongan yang yang seolah keluar dari syariat. Maka dalam hal ini kita tidak boleh suudan kepada mereka. Maka waktu beliau ngomong begitu memang dikuasai oleh kerinduannya kepada Allah. Akan tapi menurut orang ahli tahqiq salah jangan ngomong gitu. Sebab kalau kamu sakit mungkin kamu sabar yang jaga kamu itu loh kadang kerepotan ngerti itu tidak. Nah itu loh. Kalau ahli tahqiq ngomongnya tidak begitu. Ahli tahqiq ngomong mintalah kesehatan. Minta yang baik, minta ini. Di saat Allah berikan kepadamu sakit lain cerita itu. Tapi kalau kamu yang minta itu salah. Coba kamu bisa sabar. Kamu bisa ini. Tapi lihat di kiri kananmu dan seterusnya. Gak mungkin anakmu membiarkan kamu mestinya harus cuci darah lalu dibiarkan nak gak usah nak gak tega biarpun kau katakan usah nak kalau aku sakit gak usah diobati gak akan diam anak-anak kita maka salik ini makanya orang yang bahasanya aneh-aneh itu ada dua model manusia bohong yang pertama pendusta yang kedua adalah dikuasai oleh kecintaan tadi salik jadi makom-makom yang suka ngomong aneh-aneh itu ada dua. Yang pertama adalah dikuasai kecintaannya kepada Allah. Sehingga betul omongannya itu adalah betul karena kecintaan kepada Allah. Sehingga omongannya kadang seolah keluar dari syariat. Yang benar dikatakan. Rabi'ah Adawiyah. Sampai berkata, Ya Allah aku sudah tidak peduli lagi. Yang penting ridomu ya Allah apakah kau letakkan aku di surga atau di neraka. Itu luapan cinta. Sudah nggak peduli lagi apakah engkau letakkan aku di surga atau di neraka. Yang penting kau aku mendapatkan kecintaan darimu ya Allah. Kalimat benar. Karena di saat itu di saat lagi betul-betul dikuasai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli tahqiq yang akal syariatnya sadar, Nabi Muhammad mengajari inna as'alukal jannata, minta surga, jangan minta dan memang tidak minta neraka Rabbi Adawiyah akan tapi kadang omongan begitu itu omongan di saat dia itu tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar. Lah tandanya orang yang masuk hal wijdan itu dalam lautan cinta ngomongnya gak ngantur, kadang-kadang ngomongnya soal keluar dari Islam. Itu ada ciri-cirinya kalau dia benar, gak senang dunia. Ada orang gak senang dunia ngomong ngomongnya macam-macam, ngantur lah. Bahasanya satu hak, Sampai mengatakan, sudah sholat. Aku sudah, sudah, ya sholat, sudah sholat. Kapan sholatmu? Ya mungkin dia tidak sadar ngomong begitu itu. Sehingga ada orang namanya mencetup omongannya keluar daripada jalur kebenaran. Ketahuilah itu makomnya seperti makom orang gila. Tapi di hadapan Allah mulia maka jangan suudon. Yang menjadi masalah adalah bohong. Gaya-gayaan. Allah, astagfirullah. Aku sudah sampai. Minuman keras bagimu gimana? Kalau saya minum minuman keras itu berubah sudah. Jadi air tuh. Wah dicambuk tuh. Tapi kalau ada halat halah tertentu dia nggak sadar apakah minum minuman keras. Sehingga suatu kita mungkin beli, dia beli minuman keras, minum dia. Minum dia. Oh, ditanya ke minum apa? Saya tidak ngerti minum apa ini. Tapi kalau tahu minuman kalau diminum alasannya apa? Kalau kalau saya malain gelang emasnya ada satu anak kiai pakai gelang emas gitu. Diingatkan, Gus, kok pakai gelang emas? Oh, kalau saya malain. Oh, itu bukan bukan bukan halnya majtub, bukan hal salikin kayak begini. Itu melanggar syariat. Tandanya orang mungkin orang itu adalah hal wijdan adalah apa? Tiba-tiba dia ke masjid pakai gelang istrinya. Mungkin Allahu akbar. Tapi setelah diingatkan saya astagfirullahaladzim. Karena dia halus dan Dipikir tasbih atau apa nih, ini ngapain nun? Mungkin saja itu. Maka dari itu hal wijdan, hal ini adalah hal bukan ahli tahqiq. Maka hal ahli muhakikin itu apa? Omongannya selalu untuk memberikan petunjuk kepada orang. Jadi maka dari itu, kalau pengen belajar bukan orang yang pertama tadi, yang omongan yang lantur itu baik untuk dirinya mungkin. Dia baik untuk dirinya, maka belajarlah dari orang yang omongannya lempeng. Jangan omongannya aneh-aneh. Biarpun dia wali, tapi wali tingkat rendah itu nanti bisa saja menjerumuskan dengan omongannya itu. Makanya ini ahli tahqiq. Al-makinah orang yang kuat. Al-arif billah. Lah omongan ahli al-arif billah itu selalu qasdu hidayatil murid memberikan hidayah. Ini loh panduan sesungguhnya dari Ibn Atha'illah As-Sakandari kalau kamu berguru model manusia yang seperti apa. Ada orang pertama hebat dia. Kekasih Allah juga. Tapi ngomongnya suka ngelantur. Bukan. Kau pinggirkan dia. Bukan dari situlah engkau belajar. Lihat. Kalau ada orang kok bangga kemaksiatan dia, oh, enggak apa-apa kalau saya ini lain, aneh-aneh sudah ada masuk. Kalaupun dia benar halatul wijdan, halahnya orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sampai ngomong yang lantur, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Dia ngomongnya ngomongan yang tidak disadari, tidak syirik karena dia nggak sadar. Karena dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang dilihat Allah. Aku yang menciptakan Allah. Yang menciptakan kamu adalah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga isyarat hatinya itu tajam. Sehingga yang namanya makhluk ini tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya Allah. Kau lihat gunung, apa yang dilihat oleh hamba tersebut? Lihat gunung. Oh Allah. Bukan gunungnya jadi Allah. Akan tapi apa? yang menciptakan gunung adalah oh, Allah. Jadi kekagumannya itu langsung pintas. Seperti halnya lihat indahnya bangunan ini. Kekaguman kita kepada apa? Bukan kepada dat batunya, tapi siapa yang mengukir. Kan begitu. Orang cerdas seperti itu. Coba, orang yang lihat lukisan bunga yang indah, harganya sampai satu miliar. Lah kalau lihat kertasnya saja enteng bener kertas sama tinta, sama kanvas, sama apa? Cat. Tapi yang menjadikan orang itu akan terkagum kepada Pelul, apa, apa, Pelukisnya. Kalau diganti pelukisnya Buya Yahya nggak laku. Kan begitu. Karena bukan ahlinya. Jadi gitu, kita terkagum lah itu. Begitulah. Sebagian kekasih Allah itu kalau melihat sesuatu yang dilihat adalah Allah. Cuman dia tidak bisa menguasai kecintaannya kepada Allah itu. Sehingga waktu mengatakan, Ana, Ana, Allah, Ana, aku Allah. Nah ini kalimat ini kalimatnya orang majdub, hukumnya seperti orang gila. Kalau diucapkan dalam kesadaran penuh, maka dia dipenggal lehernya. Kalau dalam keadaan suasana majestur, tidak. Dan guru kita bukan semacam itu, tidak. Kalaupun dia orang benar tenggelam di dalam lautan kecintaan kepada Allah, itu pun tidak boleh kita jadikan guru. Gurumu bukan orang majestur. Gurumu bukan orang yang aneh-aneh. Perilakunya aneh-aneh enggak. Gurumu perilakunya jelas. Nabi uswatun hasanah, gurunya Pak Guru lihat cara makannya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, cara berjalannya ditiru, cara ininya ditiru. Gak ada aneh-aneh. Guru itu sesungguhnya, maka itu muhakikin ahli tahkik. Ahli tahkik. Nah kalau ahli tahkik itu omongannya itu terjaga, kontrol syariat. Gak akan keluar dari jalur kebenaran. Kenapa? apa? kalimatnya ibaratuhum apa qastu hidayatil muridi punya maksud untuk memberikan hidayah kepada murid. Inilah pendidikan dari Ibnu Abdullah semua pensyarah menjelaskan cara memilih guru itu semacam itu. Gurumu bukan orang aneh-aneh. Yang sok-sokan sudah sampai kepada Allah melanggar syariat enggak. Kalau ada gurumu melanggar syariat, wajar dia manusia, tapi biasanya segera menyesal dan bertobat. Tapi kalau menjadi masalah, kalau sudah bangga, oh, kalau saya malain, Eh, eh kok lain bagaimana Melanggar mak lain. Hai. Eh? Jadi jadi ahli tahqiq guru-guru kita adalah ahli tahqiq. Suri toladan. Jadi silsilahnya adalah Nabi saw dohir dan batinnya Nabi saw. Kalau ada orang mengatakan aku sampai kepada Allah kok melanggar syariat seperti yang pernah kami ceritakan. Ada seorang soleh di Jawa Timur tuh, seorang tua. Itu tiba-tiba itu ada perempuan di pasar bokongnya dipukul. Wah, wah, wah. Sampai mohon maaf, ini dia pegang. Cuman orang tua ini dia juga tidak menikah. Tidak senang dengan perempuan, tidak begitu. Cuman setelah dia kan orang itu hamil. Kenapa orang itu dura lama pengen ha? hamil? Kelihatannya berkat disentuh orang tersebut. Tapi gak boleh diterima oleh orang sehat begini ini. Orang sehat mau niru. Dia mah kelas majdub, kelas gila. Tapi kekasih Allah. Tapi bukan jadi guru kita. Kita hormat khusnudan iya. Tapi berguru dengannya keblinger kita. Hingga suatu ketika ada di pasar, di pinggir pasar itu kan di pinggir jalan raya itu ada orang jualan. Jam 11 malam itu tiba-tiba dia beliau bawa tongkat, dipukulin, pukulin semua orang. Pukul orang kan haram dosa kan? Ngamuk, ngamuk orang di pasar ngamuk. Akhirnya sebagian ngamuk lari. Yang nggak lari nggak mau tetap di situ. Tidak lama kemudian 7 menit atau 10 menit kemudian ada truk ngantuk belok. Yang tinggal di situ mati. Itu orang yang kenal Allah. Omongannya, perilakunya melanggar. Tapi itu bukan jadi guru. Lah kita berguruan nanti ruah saya. Lah, apalagi yang macet-macetan pura-pura. Saya itu Gus lain ini. Apa-apa pegang-pegang begini. Oh, dicambuk dulu tuh. Baru nanti dianggap kiai. Nah, baik. Lah, guru kita adalah ahli tahqiq. Arbabul makinati wal muhaqqiqin. Orang yang arbabul makinah, ahli tamkin, ahli ahli, ahli tahqiq Para arifin, guru-guru sejati itu apa? Omongannya selalu irsyad hidayatul muridin untuk memberikan hidayah. Gak ada omongannya yang membuat bingung. Gak ada. Gak ada yang membuat bingung. Kalau omongannya membuat bingung, dia bukan ahli syariat. Berarti bukan boleh jadi guru. Sampai Nabi mengimbau untuk bisa berlesan fasih. Lesan fasih yang dibuat oleh orang yang berbicara atau dia memang asli lesannya tidak fasih karena kekasih Allah dijadikan fasih. Sehingga enggak ada orang terbelingar. Dijaga oleh Allah. Kama annal anbiya amaksumun wal auliya mahfudun. Para nabi terjaga. Tidak ter melakukan dosa. Para kekasih Allah dijaga oleh Allah. Kalaupun dosa segera tobat dan sadar. Omongannya lempeng. Maka guru kita omongannya. enggak ada yang aneh-aneh. begitu. Homer tetap haram. cowal-cowal haram. Jelalatan haram. Ini haram. Itu adalah guru-guru guru kitab. Sehingga guru-guru kita semua adalah omongannya adalah qastu hidayatil muridin untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada muridin, manfaatnya untuk orang lain. Bukan luapan cinta saja. Yang luapan cinta namanya orang gandrung cinta, omongannya macam-macam. Kalau orang terlalu luapan cinta, apalagi cinta kepada Allah. Mau cinta kepada istri saja kadang cinta kepada seorang manusia kadang gandrung omongannya ngacuk Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Jadi inilah pendidikan dari Ibn Athaillah Sakandari ringkas akan tapi memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwasanya kalau engkau menjadi guru jangan aneh-aneh. Di saat kamu aneh-aneh nggak bisa lagi jadi guru. Ungkapanmu, perilakumu harus menjadi contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nggak usah dibuat-buat. Sampai dikisahkan kepada Imam Hasan Basri. Pakai baju wajar saja. Wajar artinya apa? Jangan dipaksain dengan ini atau itu. Ada orang memaksakan baju harus bagus. Kenapa? Karena aku adalah gurunya orang kelas menengah ke atas. Satu lagi sengaja dicompang-campingkan. Kenapa? Saya seorang ahli tasawuf. Oh tidak begitu caranya. Ahli tasawuf kok tiba-tiba bajunya compang-camping karena memang adanya seperti itu. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Kalau ternyata mendapatkan baju bagus, baju bagus. Sehingga ada satu kisah. Imam Hasan Basri itu. Imam Hasan Basri, ada yang berkata Abdul Hasan Asyadali, satu riwayat. Ceritanya ada seorang, anggap saja seorang sufi, ahli ibadah. Bajunya itu dari kulit keras. Bajunya keras. Ayah mendekat kepada, mendekat kepada Abdul Hasan Asyadili. Syekh Abdul Hasan Asyadili dari riwayat adalah Sayyidina Imam Hasan Basri. Rupanya seorang sufi tadi ingin mengingatkan. Sambil menyentuh bajunya Imam Hasan, Abdul Hasan Asyadili dan berkata, Allah tidak disembah dengan cara berpakaian seperti ini. Pakaian yang mewah semacam ini. Maksudnya menasihati hendaknya kalau menghambakan kepada Allah dengan baju yang tawadhu dan sebagainya. Allah tidak sebah dengan baju mewah semacam ini. Lalu Imam Abu Hasan Syadili dalam berat Imam Hasan Basri menyentuh atau Imam Hasan ibn Ali ibn Husin. Lalu dibalik disentuh, bajunya kasar betul. Dan Allah pun juga tidak disembah dengan cara berpakaian semacam ini. Begitu. Lalu dijelaskan. Di saat aku memakai pakaian yang bagus ini, aku diberi oleh Allah. Dan tidak aku paksakan memakai bajuku yang semacam ini. Dan dari kerjaku sendiri, hasilku sendiri, rizkiku yang diberikan kepada Allah. Dan aku pakai baju semacam ini biar bajuku berkata kepada orang. Anagoniyun angkum aku kaya pak bu. Tidak usah dikasih ini saya. Tidak usah ngasih amplop ke saya. Itu maksudnya. Ada izzah. Saya cukup. Jadi kalau ngaji, ngaji tok sudah. Belajar-belajar saja. Nggak usah ngirim beras, nggak usah ngirim gula. Nah, itu maksudnya. Saya cukup. Itu Imam Hasan. Tapi bajumu semacam ini kebaliknya sebalikannya. Pakai baju combang jambing dan sebagainya. Tapi bajumu ngomong. Kamu kasihan tidak sama saya ini. Saya gurumu melarat. Sila kalau datang bawa permen, bawa ini. Itu kata Imam Hasan. Maknanya apa? Semua tergantung apa yang ada di hatimu. Jangan dibuat-buat. Kalau kamu tidak punya baju yang bagus, kok pakai baju compang-camping, nikmati itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Compang-camping bertambal. Kalau ternyata Allah berikan kepadamu kekayaan, biasa saja pakai baju seperti itu. Asalkan jangan baju kesombongan. Kalau orang kaya raya terpaksa memaksa pakai tambalan apa sih maksudnya? Bukan tawadhu. Bukan tawadhu, bisa saja sombong dengan bentuk ketawaduan. Contoh ustaz, setiap jalan pakai lutut. Jalan ke sana. Insya Allah. Gerunduk-gerunduk terus kemana-mana. Di pasar ngerunduk. Di pasar ini. Kenapa apa kata orang? Ini orang gila Pak Andi. Ya wajar. Jalan biasa. Aja. Jadi pakai baju. Jika Allah memberikan kepadamu kekayaan, pakailah. Dengan cara yang benar. Halal. Tapi ingat. Jangan berubah menjadi sebab kesombonganmu. Dan tanda tidak sombong di saat kamu duduk dengan orang fakir, seandainya kamu berpakaian dengan pakaian orang fakir, tidak ada masalah bagimu. Yang menjadi masalah dibuat-buat. Pakai baju bagus disengaja. ya kalau ini pengajiannya kelas begini nih, menengah ke atas. Jadi dandannya harus begini, dijemput pakai mobil ini, nginepnya di hotel ini. Kenapa harus begitu? Apakah Islam mengajari kayak begitu itu? Ini ada dakwah itu dikemas. Dakwahnya orang kelas menengah ke atas. Orang kaya katanya. Yang rumahnya gedung megah, mobilnya mewah, tapi semua sertifikatnya di bank itu buayanya ini untuk ha? Ya, itu yang cerita mereka Buya kita akan ngisi di tempat mereka Buya kami itu gedung kami megah mobil kami mewah tapi Buya sertifikat ini semua ada di bank Allah begitu coba tanyakan kepada beliau-beliau itu <laughs> cuman banyak yang miliknya pribadi juga ada cuman begitu kesombongan jadi pengajian pun harus dikemas kalau ustadznya mulai agak bajunya kujel begitu Aduh, norak kampungan. Ya, oh, tidak mau ngaji. Musibah ini. Tidak. Orang tawaduk tidak akan membedakan. Yang mengajarimu siapa pakai baju megah, berjubah, atau pakai sarung biasa sama. Hatimu yang menjadikan. Kenapa kita harus pakai jubah semacam ini? Karena saya punya guru pakai jubah. Saya punya guru pakai jubah. Paling tidak saya ngikut guru saya. Dan jubahnya pun bukan harga yang mahal. Dibanding bajunya bapak-bapak, lebih mahal bajunya bapak-bapak. Oh, kainnya di Tegal Gubuk dapat nih. Cuman modelnya saja kan ini. 3 meter Tegal Gubuk jadi jubah. Apalagi itu yang kainnya kain keluhan Cuman 5 ribu, 6 ribu, 1 kilo itu. Ayo. Pakai jubah, ayo hebat. Selesai. Baiklah, jadi kalau anda menjadi seseorang, apa yang Allah berikan kepada anda itu jangan paksakan. Sekarang paksa action. Rapat pun karena ingin menjaring kawan kerja yang kaya raya harus di hotel mewah. Bayar dulu, tak taunya besok nggak jadi bisnis, bangkrut dulu kan? Biasa saja ya, wajar. Dakwah yang wajar. Jangan sampai dibuat-buat. Allah Maha tahu apa yang ada. Sebab takbir itu dari hati, bukan dari peran lahir. Peran action kita itu tapi dari hati yang benar maka akan ketemulah takbir ungkapan yang sesungguhnya. Masuk ke hati. Baik, ini saja. Masih ingat namanya rib'i orang yang compang-camping pakai tongkat kusut datang ke ke kaisar, kaisar ini gemeteran nih. ini kok ada orang kayak begini? Siapa kamu? Aku ada Rasulul Rasuli Rasulillah. Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah. Ana Rasulul Rasuli Rasulillah. Aku utusan-utusannya Rasulullah. Bingung ini utusan-utusan Rasulullah saja punya keberanian kayak begini gimana utusannya, gimana Rasulullahnya? Uduh. Ini umat Islam itu harus ada. Gitu sudah. Jangan cuma ngomong tawaduk nggak pada tempatnya. Islam ada wibawa. Kalau ngomong assalamualaikum, kefal, bagaimana baik, masya Allah. Sedermawan, sopan, tanggap, cekatan, santun pada tempatnya. Gurunya kena ulat di sini, ada ulat ngerambat skala jengking. Sopannya punten Ustadz ada kala jengking ya kaget ambil kalau jengkingnya beres kemarin saya marah pada satu orang ada ulat begitu itu aku bilang begitu ambil beres nanti kan kaget bilang kalau jengking ambil begini wah ini baru begitu Ustadz ada ular model apa ini jadi langsung sikat ularnya baru menyelamatkan guru kita perlu wibawa Islam tegas ya jadi ini jadi wajar, gak usah dibuat-buat. Bajumu yang wajar, jangan dicompang-campingkan biar dianggap ahli tasawuf, itu bukan sesuatu yang baik. Jangan memaksakan yang tidak mampu mahal-mahal. Gajinya berapa sih? Gajinya sebulan sejuta lima ratus. Kok beli baju saja sampai dua ratus ribu? Untuk yang tiga puluh empat puluh ribu juga banyak, ya kan? Jangan biasakan yang aneh. HP yang penting dipakai telepon. Ikuti zaman. Itu adalah keluar daripada manhaj yang diajarkan oleh Ibn Atta'illah Sekandari ini saja pertanyaan dua atau tiga selesai wallahu a'lam bissawab kasih kasiron kami ucapkan pada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya semoga ilmu yang kita dapatkan bisa am kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dipersilahkan. Dari bapak-bapak terlebih dahulu enggak? Jika tidak ada ke ibu-ibu terlebih dahulu. Mungkin karena waktu memang. Terlambat waktunya. Ada suratnya itu, enggak? Ya, Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli kucing. Ini pertanyaannya masalah fikih ya. Di dalam madhab kita Imam ash radhiyallahu taala anhu di dalam transaksi jual beli barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang lima untuk dikatakan jual beli itu sah. Di antara syarat yang lima itu adalah suci. Di antara syarat yang lain bermanfaat. Yang tidak suci dan tidak bermanfaat, transaksi jual belinya tidak sah. Beli sesuatu yang tidak manfaat. Apalagi membahayakan, membahayakan akhlak. Man. Yang tidak ada manfaatnya nggak sah. Atau sesuatu yang najis. Itu tidak sah. Cuman tidak sah ini bukan berarti haram transaksi tersebut. Ingat, tidak semua yang tidak sah adalah haram. Sesuatu yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat, misalnya tidak bermanfaat. Kemudian tidak suci. Kalau ternyata tetap berjalan transaksi, asalkan tidak ada mabur tidak ada bahayanya, maka itu adalah jenis tidak sah tapi yang tidak dosa. Tapi tidak sah. Namanya apa? La yasihhu qada'an la Dalam istilah fikih tidak sah di dalam dunia kodok, kodi di dunia. Tapi bukan dayanatan, tidak ada tuntutan di hadapan Allah. Misalnya, orang menjual belikan kucing, anggap saja tidak ada manfaatnya. Berarti jual belinya tidak sah karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Atau jual beli kotoran ayam. Najis menurut mata syafi'i. Karena najis tidak sah diperjual belikan. Cuan jual beli yang tidak sah ini bukan berarti dosa. Karena itu kodoan, makna kodoan itu di dunia saja ini tidak sah. Artinya, jika misalnya ibu ini pesen kotoran ayam satu truk untuk popok kepada bapak yang ada di sini transaksi beli, jual beli. Tak taunya sampai ke rumahnya ibu, kotoran ayamnya kurang bau misalnya. <laughs> Karena kualitas bau mungkin mempengaruhi tentang Eh, kualitas pupuknya. Ternyata kurang bau, komplain. Ternyata bapak yang jual tadi nggak mau tanggung jawab. Ngadu ke mahkamah, ibu ke mahkamah, Pak Hakim, saya dibohongi. Jual kotoran ayam ternyata begini kualitasnya. Hakim tertawa. Sudah dibilang oleh pakar VK nggak sah, kenapa kamu maksa? Saya tidak mau urusan, kata Hakim. Makanya ini loh maksudnya tidak sah, selagi tidak sah, hakim tidak ikut-ikutan. Kenapa kamu melakukan transaksi semacam itu? Tapi di akhirat tidak ada hukuman. Kenapa? Ini anda merelakan dan ini bukan urusan riba, bukan. Yang satu mengambil duitnya, diambil duitnya rela, yang satu diambil kotorannya rela. Lah kemudian hal sini masalah kebohongan ini masalah lain. Dosanya karena dia berbohong, cuman seandainya pas Ukuran baunya, ukuran ininya, ukuran kan ada pupuk itu kan macam-macam pupuk kotoran. Kata sang pembelinya itu cocok, saya senang, yang menjual juga senang, sama-sama senang ini tidak sah transaksi jual belinya, akan tapi tidak ada tuntutan di akhirat nanti. Itu hanya qadaan la dayanatan. Sama jual beli kucing pun demikian. Jika sama-sama senang ya, kemudian waktu itu dan tidak membahayakan kucing adalah minatawafina Termasuk orang apa? Termasuk binatang yang keliling di kiri kanan kita. Maka jual beli kucing itu kalau kita anggap dia adalah tidak bermanfaat, maka tidak sah transaksi jual beli kucing. Tapi tidak ada dosa karena yang memberikan uang kepada pemilik kucing dengan sukarela, yang memberikan kucing kepada kepada orang yang memberikan uang juga sukarela. Cuman jika ternyata nanti kucingnya cacat, nggak bisa beranak misalnya komplain nggak dianggap oleh hakim, itu saja. Jadi semua dalam transaksi kayak begitu. Jadi hukum dalam fikih itu ada empat model. Makanya fikih itu biasanya harus diselami sampai dalam misalnya. Ada transaksi itu yang haram dan tidak sah. Transaksi riba. Sudah haram, tidak sah. Yang kedua, haram tapi sah. Haram tapi sah. Contohnya bapak-bapak yang wajib melakukan sholat Jumat tiba-tiba dengar suara adzan Jumat. Itu haram transaksi sudah Pak. Bagi yang wajib Jum Jumat. Di samping haram eh, haram tapi kalau masih jual beli tetap sah. Haram tapi sah. Yang ketiga adalah uh, sah eh, apa eh, tidak haram tidak haram dan tidak sah. Tidak haram, tidak sah, ya. Jelas ya? Tidak haram transaksi tersebut juga tidak sah. Apa itu? Tadi yang kita contohkan, jual beli kotoran tadi. Tidak haram, tidak sah. Karena tidak ada urusannya riba dan sebagainya. Berarti tiga ya, nggak ada yang keempat. Yang keempat adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama sah, eh, tidak sah dan ha haram. Yang ketiga adalah yang kedua adalah sah dan haram. Yang kebalikannya keempat adalah haram dan sah. Nah, ayo yang kedua adalah haram dan sah. Apa tadi yang haram? Sah. Waktu azan ya. Waktu azan itu haram, tapi sah transaksinya. Asalkan muni. Bapak-bapak sudah dengar azan, tak tahu pengen beli teh. Ya sudah. Jual beli adalah haram, tapi transaksinya sah. Yang ketiga adalah uh, tidak sah haram. Tidak sah, tidak haram. Tidak sah, tapi tidak haram. Contohnya apa tadi? Transaksi kotoran ayam tadi kayak kucing yang tidak bermanfaat. Ya, itu saja berarti tiga saja. Itu modelnya, model semacam itu. Jadi harus dikembalikan kepada pemahamannya. Itu saja. Yang lainnya pun sama. Kalau ibu jual beli sesuatu yang tidak berguna, maka transaksinya adalah sah apa tidak sah tapi tidak ha haram Allah a'lam bisawab. Ini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita fokuskan tentang keringanan di dalam sholat. Dan itu sangat penting. Fikih sholat yang gampang. Barangkali kita punya saudara yang susah sholat. Insya Allah kalau minggu depan datang ke sini nggak akan tersinggung insya Allah. Karena akan kita kembalikan sholat dengan cara yang sangat gampang. Jangan dipersulit urusan sholat. Dan inilah. Dan sungguh dari penjuru tempat manapun berada kita hampir tidak menemukan orang yang meninggalkan sholat karena ingin menantang Allah. Mereka rata-rata meninggalkan sholat karena tidak ngerti kegampangan dan kemudahan di dalam melakukan sholat. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya baca doa kepada semua pejuang-pejuang pondok. Alhamdulillah. Ya. Pondok selalu berkembang, pembangunannya berkembang terus. Semoga Allah terus mengirim orang-orang tulus, orang-orang ahli surga, orang ikhlas untuk kemajuan-kemajuan pondok pesantren. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang ahli surga yang berjuang di tempat tersebut. Dan juga yang berjuang di, masjid ini diberi keturusan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Ya Allah Kami mohon Ya Allah Jaga hati kami Ya Allah Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Lebih khusus lagi maksiat hati yang tersembunyi di hati kami Ya Allah Jauhkan kami Ya Allah dari dengki Jauhkan kami dari dendam Ya Allah Tersembunyi di hati kami ya Allah. Saudara dan sahabat kami pun tidak tahu. Sehingga mereka pun tidak bisa mengingatkan kami karena tersembunyi di hati. Tapi engkau maha tahu. Maka kami mohon bersihkan kedengkian kami. Bersihkan dendam kami. Bersihkan ya Allah kemunafikan kami. Ya Allah, Ya Allah bersihkan penyakit riak di dalam hati kami, bersihkan ujub dari hati kami. Engkau yang memiliki hati kami dan jadikan amal yang kami lakukan hanya karenamu Ya Allah. ya Allah jadikan amal yang kami lakukan hanya karenamu Ya Allah. Sehingga kami bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah Ya Allah. Rindukan kami untuk sujud, rindukan kami untuk mengabdi kepadamu dan jadikan hiburan kami adalah sesuatu yang kau ridai Ya Allah. Jangan sampai hiburan Jauhkan kami di sesuatu yang kau murkai, Ya Allah. Kami mohon, mohon, mohon, Ya Allah. Segala yang tidak kau senangi, jangan sampai kami senang, Ya Allah. Segala yang kau murkai, jangan sampai kami senang, Ya Allah. Kami ingin yang kami senangi adalah yang kau ujang yang kau ridhai, Ya Allah. Ya Allah. Di rumah kami, Ya Allah. Kami sering tergoda dengan yang ada di kiri kanan kami sehingga kami ikut-ikut dan berhibur ya Allah dengan sesuatu yang kau haramkan. Maka detik ini malam ini kami memohon wahai dat yang memuliakan hamba-hambanya. Muliakan kami bersama hamba-hamba yang kau muliakan. Jaga mata kami, jaga lidah kami, jaga telinga kami. Jaga anggota tubuh kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan mudahkan kami menegakkan salat. Ya Allah diri kami, sahabat kami, keluarga kami. Jangan sampai ada di rumah kami hamba-hamba yang meninggalkan solat Kami takut ya Allah. Jangan sampai ada di antara yang mendengar suara ini yang ada di kiri kanan masjid ini. Jangan sampai ada yang meninggalkan solat Jika ada di antara mereka hambamu yang pernah meninggalkan solat ya Allah. Sungguh kami prasangka buruk, kami prasangka baik kepada mereka ya Allah dan kami tidak berprasangka buruk. Kami masih berprasangka baik kepada mereka yang meninggalkan solat yang ada di kiri kanan masjid ini. Mereka mereka meninggalkan solat bukan karena ingin melanggarmu ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada mereka hidayah. Dan berikan kepada mereka kemudahan untuk melakukan solat. Dan ampuni mereka semua ya Allah. Ya Allah ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah jangan kau sisakan siapapun yang mendengar suara ini Allah. Berikan kesadaran untuk menegakkan solat. Ampuni mereka. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan di akhirat akhirat Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Suami istri yang saling mencintai karenamu Suami istri yang saling menjaga Saling berkorban Saling memperhatikan Saling memaafkan Ya Allah Jauhkan kami dari fitnah dalam rumah tangga kami Wahai dat yang memiliki kami Ya Allah Ya Allah Jika ada di antara yang hadir di tempat ini Yang mempunyai permasalahan Ya Allah Di hatinya Ya Allah Dengan pasangannya jika ada di antara yang hadir ini ada hamba-hambamu ya Allah. Yang punya masalah dengan pasangannya ya Allah. Hatinya punya permasalahan dengan pasangannya ya Allah. Jaga hati mereka, lembutkan ya Allah. Bersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit itu. Sebab perusak hati adalah mukaddimah kerusakan lahir kami ya Allah. Dan dia lahir kami selalu bercekcok itu adalah adalah neraka kami takut nerakamu. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami semua ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami ingin anak-anak kami menjadi anak yang selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan kau sisakan satupun dari mereka kecuali engkau selamatkan mereka. Ya Allah, engkau lah ya, memiliki mereka semua. Dan bantulah kami untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Bantu kami untuk mendidik dan membimbing anak-anak kami, Ya Allah. Dan ampuni orang tua dan guru-guru kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru kami semua, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami berikan kepada mereka semua ketulusan, Ya Allah, ketulusan, keikhlasan dan berkahi rumah tangga dan keluarganya, anak keturunan dan hartanya, Ya Allah, Ya Allah, selagi mereka telah berjuang di jalanMu seperti Engkau janjikan, Engkau akan menolong mereka, tidak berilah pertolongan kepada mereka. mereka, di diri keluarga dan anak keturunan mereka ya Allah, lahir batin mereka, dunia akhirat mereka dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus, orang-orang ikhlas yang bisa berjuang kami bersama kami ya Allah untuk menegakkan agama kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami yang kami ucapkan dengan hati dan lidah kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.